Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu berkata, "I'lamu rahimallahu wa iyyakum anna madhhaba alil hadis ahli sunnati wal jamaah al ikraru billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya mazhab alil hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu tentang makna iman kepada Allah dan makna iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Sekarang kita sampai kepada makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa kutubihi, eh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib, walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal malaikati wan nabiyyin." eh beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Rasul SAW antuk minabila wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam iman kepada Allah, ada empat kandungan iman kepada Allah. Demikian pula ada empat kandungan iman kepada para malaikat. Di sini juga demikian ada empat kandungan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita memudahkan memahami dan menghafalkan makna kandungan iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya. Di sini ada empat ya kandungan iman tersebut. Ya, ini sebetulnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Thimin rahimahullah dalam sebagian kitab-kitab beliau tentang Sarah Arkanil Iman. Adapun makna iman kepada kepada kitab Allah yang pertama mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. sekali lagi yang pertama mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Eh, seperti yang Allah firmankan dalam awal surat Ali Imran Alif Lamim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi atau min eh, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa al furqan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah tidak ada sembarang hak bagi dia ya yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri nazzala alaikal kitaba bil haq dialah Allah yang menurunkan ya kepadamu alkitab nazzala alaikal kitaba bil haq yaitu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran musaddiqal lima baina yadayhi membenarkan kitab-kitab sebelumnya wa anzala taurata wal inji min qabl dan Allah telah menurunkan sebelum Al-Qur'an yaitu kitab Taurat dan Al-Injil sebagai petunjuk bagi manusia wa anzal furqan dan Allah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dengan yang yang batil. Jadi kita yakini bahwasanya kitab-kitab tersebut itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya adalah kalamullah, ya firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus kita yakini Al-Qur'annya Al-Qur'an saja yang tetap Allah jaga kemurniannya. Adapun Taurat, Injil, demikian pula yang lainnya itu telah mendapatkan banyak penyelewengan, ya, perubahan, perombakan dari manusia. Namun Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Maka tidak akan mungkin Al-Qur'an bisa dirubah atau dirombak atau diselewengkan oleh manusia. Kalaupun ada yang mencoba merubah mengotak-atik Al-Quran, maka pasti akan tersingkap, pasti akan terbongkar. Dan itu sudah terjadi. Eh, beberapa kali orang-orang kafir, eh, terutama kaum misionaris, mereka berusaha untuk eh, ya mengurangi menambah ayat Al-Qur'an namun dengan cepat Allah Subhanahu wa taala membongkar doa mereka. Karena memang Allah berjanji, Inna nahna zalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang eh, menjaga Al-Quran tersebut. Sekali lagi kita yakini bahwasanya Allah dahulu pernah menurunkan kitab-kitabnya eh, di antaranya tadi Injil, Taurat dan juga Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, kandungan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut itu memiliki nama-nama yang wajib untuk kita imani secara global dan secara terperinci. Ini hampir mirip dengan pembahasan iman kepada Allah dan juga iman kepada para malaikat. Yaitu kita yakini bahwasannya tidak semua nama-nama kitab Allah itu kita ketahui. Seperti nama malaikat tidak semuanya kita ketahui. Seperti nama Allah tidak semuanya kita ketahui. Demikian pula dengan nama-nama kitab-kitab Allah. Tidak semuanya kita apa? mengetahuinya. Kita yakini bahwasanya setiap nabi, setiap rasul itu Allah turunkan kitab kepada manusia. Ya, sekali lagi kita yakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya bersama para rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala ayat eh, menyatakan di dalam sebagian ayat Al-Qur'an kana nasu ummatan wahida faba'atsallahu nabiyyina mubashina wa mundzirin wa anzalna ma'ahumul kitab. Allah mengatakan dahulu manusia umat yang satu. Yaitu dalam artian kata ulama mereka bertauhid, tidak ada kesyirikan. Ya. Kemudian mereka berbuat syirik. Fa'an, maka kami mengutus para nabi dan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, sekali lagi kata pak ulama dalam tafsir mereka tentang ayat ini, dahulu manusia dalam keadaan umat yang satu, yaitu umat yang bertauhid. Kata Abdul Abbas, ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh asyatu kurun, 10 generasi, 10 abad. Mereka di atas tauhid. Ya, tidak ada penyembahan kepada berhala. Tidak ada penyembahan kepada kuburan keramat atau pohon keramat atau kepada wali-wali yang telah mati. Ketika pada zaman Nabi Nuh muncullah penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Wadan, Suwa, yagus, Ya'uq dan Nasrah. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la wa wa Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, yagus yauk dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu dalam tafsirnya, haula'i asma'u rijalin atau hadi asma'u rijalin salihina min qaumin Ini adalah nama lima orang yang soleh eh, di zaman Nabi Nuh alaihissalam eh, ketika mereka meninggal dunia setan datang kepada murid-murid mereka mengatakan ya eh, aninsibu ila majalisim alatikan yajlinas fiha ansaba buatlah ya di tempat-tempat mereka dulu berkumpul, eh patung-patung atau gambar-gambar untuk apa mengenang jasa-jasa mereka. Ini awal mulanya demikian. Ya, setan punya trik untuk menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Awalnya tidak disembah. Ya, falam tu'bad. Ya. Namun ketika generasi pertama meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan mengatakan, dulu nenek moyang kalian ketika ditimpa kemarau panjang, ditimpa musibah, mereka minta-minta kepada orang-orang yang soleh tersebut. Inilah sejarah pertama kali munculnya kesyirikan, maka Allah pun faba'asallahu nabiyina wa mundirin. Ketika itulah Allah mengutus eh, rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi assalam untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, menyembahnya kepada Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fakala ya malakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau? Apa intisari dakwah beliau? Ya kaum i'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembarang hak bagi kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sekali lagi asal muasal ya, terjadinya kesyirikan yaitu penyembahan kepada orang-orang yang soleh yang telah mati berlebih-lebihan dalam memuliakan orang yang soleh tersebut sampai mereka menyembah orang yang soleh tersebut. Maka Nabi Nuh datang untuk mengembalikan mereka dalam menyembah Allah semata. Ini diantara apa? Sebab kesyirikan itu al-ghulu fi salihin, berlebihan terhadap orang yang soleh. Makanya Rasul mengatakan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma'ahlaka ahlaka man kana qablakum al ghulu." Berhati-hatilah dari berlebih-lebihan dalam segala hal di antaranya berlebihan dalam memuliakan, menyanjung orang yang saleh. Karena kata Rasulullah SAW, orang sebelum kalian itu binasa atau dibinasakan karena berlebihan. Eh, terutama terhadap eh, orang yang saleh tersebut. Eh, di antaranya Nabi Nuh, eh, kaumnya Nabi Nuh AS, Allah hancurkan, eh, Allah timpakan musibah berupa banjir yang dahsyat dikarenakan berlebihan dalam eh, menyanjung, mencintai orang-orang yang saleh tersebut sampai mereka beribadah kepada orang yang soleh tersebut. Naudzubillah min dalik. Ya, maka sekali lagi Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada at-tauhid, al-ifradullah bil ibadah, yaitu beribadahnya kepada Allah semata. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat tadi, wa anzalna ma'humul kitab dan kami turunkan bersama para nabi dan para rasul alkitab. Ini sekali lagi harus kita yakini setiap nabi dan rasul itu Allah itu ya Allah turunkan kitab-kitabnya. Nah, karena kita juga nanti pembahasan iman kepada rasul, kita tidak tahu semua para rasul, maka demikian pula kita tidak tahu semua nama-nama kitab tersebut. Nanti akan dibahas dalam pembahasan iman kepada rasul. Kita juga tidak mengetahui semua nama para rasul. Kenapa? Tidak semua Allah ceritakan. Allah mengatakan rusulan Qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naksushum alaik. Ada sebagai rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan ada sebagian pula yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Berarti apa? Kita tidak mengetahui semua nama para rasul. Otomatis apa? Demikian pula kita tidak mengetahui semua nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan poin kedua iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mengimani nama-nama kitab Allah secara global dan terperinci. Secara global artinya kita meyakini ada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan dahulu kepada para nabi-nabinya namun tidak kita ketahui nama-namanya. Adapun yang Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih maka kita imani secara terperinci. Seperti tadi, ya Allah mengatakan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qabl hudalin nas wa anzala furqan kita imani saat terperinci ada nama kitab Allah yang bernama apa? Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Ini nama kitab Allah Al-Qur'an. Demikian pula nama kitab Allah ya Zabur. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa ataina Dawuda Zabura." Dan kami berikan kepada Nabi Dawud kitab apa? Az-Zabur. Ini yang kita ketahui secara terperinci, wajib kita apa? yakin secara terperinci. Apa yang Allah sebutkan secara global, kita imani secara global, yaitu bahwasanya Allah punya kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan namanya kepada kita. Ada pula yang Allah sebutkan secara terperinci, kita imani secara apa? Terperinci. al sunnah wal jamaah itu pokoknya intinya ya berputar bersama dalil kemana saja dalil apa berputar dalil menyebutkan secara terperinci kita imani secara terperinci dalil menyebutkan secara global kita imani secara apa global tidak merubah tidak ma menambah tidak mengurangi itulah al sunnah wal jamaah dalam segala hal dalam akidah dalam ibadah mengikut apa yang sudah ada dalilnya yang sudah ada dasarnya contohnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian pula Allah sebutkan di antara kitab-kitab yang Allah pernah turunkan yaitu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya Allah pernah menurunkan wahyunya dalam lembaran-lembaran kitab dalam ya ajaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, para ulama ada sebagian mengatakan suhuf Musa, lembaran-lembaran Musa ada yang mengatakan itu adalah Taurat, ada pun yang mengatakan itu beda. Ya, Taurat berbeda dengan apa? Suhuf yang Allah berikan kepada Musa. Jadi Musa mendapatkan Taurat dan juga apa? Suhuf, lembaran-lembaran tersebut. Yang intinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Eh sebagaimana eh Rasul SAW diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Demikian pula apa? Allah wahyukan kepada beliau As-Sunnah, Al-Hadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim alam yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad az zikra yaitu Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu al-hadis. Ya, Rasul menjelaskan dalam apa? Hadis beliau. Intinya sekali lagi, kita wajib mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global, secara terperinci. Ini masalah gaib, Ya tidak bisa kita menentukan, menamakan apapun dari kitab-kitab tersebut kecuali dengan apa? Ad-dalil. Ya, jangan mengatakan uprimbon oh, itu ya kitab Allah. Nauzubillah min dalik. Ya, harus apa? Mendatangkan ad-dalil. Ya. Sekali lagi, ini sebagaimana nama Allah, nama para malaikat, ya, nama para rasul tidak boleh kita mengarang-arang sendiri. Harus menamakannya sesuai dengan apa yang telah Allah namakan dengannya kitab-kitab tersebut. Yang kita ketahui secara terperinci, ya Taurat, Injil, Az-Zabur, Suhuf, eh, lembaran Musa dan Ibrahim, kemudian apa? Al-Quranul Karim. Ya, tidak boleh kita sekali lagi mengarang-arang nama-nama kitab-kitab Allah tersebut. Eh, jangan sampai termasuk dalam firman Allah, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau kita menentukan ini nama kitab Allah sedangkan tidak ada dasarnya, berarti kita berdosa atas nama Allah, eh, ya berarti kita termasuk yang paling zalim. Eh, karena Allah mengatakan tadi, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kariba. Ini termasuk atakau Allah bighairi ilmin, berkata tentang Allah tanpa al ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada kitab Allah yaitu membenarkan semua kabar berita yang sahih ya di dalam kitab-kitab tersebut. Ya, membenarkan semua kabar berita yang betul-betul dari kitab apa? Kitab tersebut yang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sebelum terjadinya perubahan atau perombakan dari manusia. Bagi umat-umat eh, sebelum Nabi Muhammad SAW, bagi misalnya Bani Israel ada Taurat dan Injil misalnya, mereka wajib membenarkan eh, kabar berita yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut. Ya, adapun pada saat sekarang eh kita tidak mengetahui kebenaran berita-berita tersebut karena sudah apa? dirubah-rubah oleh ya orang-orang ahli kitab. Yuharifun al-kaliman mawadi'i. Mereka suka merubah-rubah apa? kitab Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya yang sebenarnya. Maka dari sini kita mencukupkan diri dengan kabar berita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib untuk kita apa? Membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita membenarkan apa adanya. Allah mengatakan Ar-Rahman alat asistawa. Allah bersemayam di atas aras. Wajib kita meyakini Allah di atas aras tidak sesuai dengan apa? Ya, semayamnya makhluknya laisa kami syai'un wa huwa samiul basir walam yakulau kufan ahad kita yakini Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kekala wajah Rabbmu kita yakini itu adalah wajah Allah sesuai dengan kebesarannya tidak sama dengan makhluk ya, kita wajib membenarkan eh jangan sampai apa kita menolak gara-gara apa tidak sesuai dengan akal kita yang tidak sehat naudzubillah min dalik dengan mengatakan oh itu artinya bukan wajah namun itu zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan A antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang yang mentakwil-takwil tersebut itu ngemintari Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang dirinya. Dia punya wajah dalam firman-Nya tadi, wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram. Allah mengatakan dia di atas aras. Kalau ada orang yang menolaknya, mengatakan Allah tidak di atas langit, Allah tidak di atas aras, Ya, ini kata para ulama, man angkara ya sifat al-ululillah fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas aras, di atas langit, maka dia pengikutnya Fir'aun. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran ini juga kita wajib mengimaninya, membenarkannya. Allah menceritakan bahwasanya Fir'aun adalah orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas langitnya. Ya, Allah berfirman tentang Fir'aun ya dia memerintahkan kepada menterinya yang bernama Haman, ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadhiba. Ya Allah mengatakan Fir'aun berkata kepada Haman, "Wahai Haman, ya bangunkan untukku tangga yang sangat kokoh yang tinggi, ya agar sampai kepada apa? langit sehingga aku bisa apa? Melihat kepada ilahnya Musa, sesembahannya Musa. Namun aku meyakini Musa itu berdusta. Yaitu apa? Musa mengatakan Allah di atas langit, namun Firaun tidak apa? mengimaninya, mengingkarinya dengan melecehkan ya hal tersebut dengan mengatakan tadi kepada Haman, wahai Haman, buatlah bagiku apa tangga yang tinggi untuk aku sampai ke atas langit, aku ingin melihat Musa atau melihat ilahnya Musa, sesembahannya Musa. Namun aku mengira, meyakini Musa itu berdusta. Ini apa? Ya, pengingkaran Fir'aun terhadap ketinggian Allah di atas langit. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Sarah Akidah Tahawiyah mengatakan, "Man angkara sifat ta'ala fahuwa fir'aniyun." Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas aras, di atas langit, maka dia adalah pengikut Fir'aun. Namun sebaliknya, ya man asbata Allah ta'ala fis fahuwa musawin muhammadiyun. Dan barang siapa mengimani ketinggian Allah di atas langit, di atas aras, maka dia adalah pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar-kabar berita yang wajib untuk kita apa? Mengimaninya. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita yakin Allah punya kedua tangan. Tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita apa? Membagaimanakah sifat Allah tersebut? Eh, seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ini adalah kabar-kabar berita yang wajib untuk kita mengimaninya. Demikian pula kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa menidurkan ya ratusan tahun. Ini wajib kita imani, tidak boleh kita apa? Eh, menolaknya dengan akal. Ya menolak itu bisa menolak secara apa? Mutlak. Mungkin kalau bagi orang muslim tidak bisa menolak secara mutlak ayat Al-Quran. Namun di antara bentuk menolak yaitu mentakwil-takwilkan ya ayat-ayat tentang kabar berita tersebut. Ya, bilang mindalik Ini sekali lagi termasuk orang-orang yang tidak membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara rentetan mengimani kitab Allah ya juga mengimani apa sabda Rasul SAW hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan apa kabar berita tersebut ini karena apa Rasul berkata Allah ini utitul Quran wa mislahu ma'ah ketahuilah aku diberi yang semisal dengan Al-Quran yaitu Al-Hadis ya, ulama mengatakan Al-Quran dan hadis itu sederajat dalam segi sebagai hujah sebagai dalil ya. Kalau kita mengimani kabar berita dalam Al-Quran, demikian pula wajib mengimani kabar berita ya dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nanti akan juga disampaikan di sini, ya dikatakan di sini wakobuli mana tokobi kitab Allah wasahat biriwayah an Rasulullah SAW wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga yang sahih dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama dunia. Rabb kami turun atau Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita yakin Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Di mana saja sepertiga malam terakhir tersebut. Ya. Namun kita yakini tidak sama dengan turunnya makhluk dan tidak boleh kita paham bagaimana. Ini adalah apa? Kabar berita yang wajib kita imani. Demikian pula nanti pada akhir zaman akan ya muncul namanya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Ya akan turun Nabi Isa dari langit. Ya demikian pula akan ada Imam Mahdi. Kita wajib apa? Membenarkan semua kabar berita tersebut. Dan itu merupakan bagian iman kita kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma'atakum rasulu fakhudhu." Apa yang Allah atau apa yang Rasul sampaikan, maka apa? Ambillah, terimalah. Ya. Ini sekali lagi merupakan apa? Salah satu bentuk iman kita kepada Al-Quran mengimani kabar berita yang Rasul SAW sampaikan. Apalagi Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashadu alla ilaha Allah wa yu'minu bih wa bimaji'tu bih Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Ya, di antara yang Rasul bawa adalah kabar berita seperti tadi munculnya Dajjal, Yajud, wa Majud, keluarnya Imam Mahdi, ya, kaum muslimin pada akhir zaman akan memerangi orang-orang Yahudi. Ya, Rasul mengatakan, "Ela taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahud. fayaktulahumul ya- muslimun. Orang-orang muslimin akan memerangi membunuh orang-orang al-Yahud. Kemudian kata Rasulullah, fayaktabil Yahudi min warail hajari wasyajar. Orang-orang Yahudi akan lari tunggang langgang, mereka bersembunyi berbalik bebatuan dan pepohonan. Fayakul hajar wasyajar. Pepohonan dan bebatuan akan berbicara. Ya, secara akal logika tidak mungkin. Ya, kalau memang orang itu masih belum beriman, namun orang beriman wajib mengatakan itu bisa terjadi. Allah ala kulli Dan sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW Rasul ketika eh diangkat menjadi nabi, bebatuan itu apa? Mengucapkan salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat Allah mengatakan, "Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu apa? Kami kunci mulut-mulut mereka dan tukallimuna aidihim. Tangan-tangan mereka apa? Berbicara kepada kami. Allah ala kulli qadir. Pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat, Allah menjadikan apa bebatuan pepohonan berbicara. Eh mereka mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hada Yahudi warai uktulhu." Kata pepohonan bebatuan, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah yang bertauhid." Makanya kata para ulama, yang bisa mengalahkan orang Yahudi adalah yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Umat Islam akan menang atas orang Yahudi kalau umat Islam meninggalkan syirik tidak menyembah berhala, tidak menyembah pepohonan, tidak menyembah batuan, tidak menyembah wali-wali yang telah mati, tidak menyembah kuburan keramat. Eh namanya menyembah, menyembahnya apa? Iya karena berdua ya karena sain. Eh kata Rasulullah SAW yang bisa membantai orang Yahudi, membunuh orang Yahudi, mengalahkan orang Yahudi, ya Abdullah, wahai hamba Allah yang bertauhid, ya Muslim yang betul-betul apa? Ya Islam yang sebenarnya, bukan Islam KTP. Ya muslim yang artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, taat kepada Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Ini yang akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Kata pohonan bebatuan, "Ya Abdullah, ya muslim, ta'al. Kemarilah. Di belakangku ada orang Yahudi, uktul hubunul hadiah. Ila satal gharqat kecuali pohon gharqat." Ini hadis riwayat Bukhari. Eh, kita wajib apa? Mengimani apa adanya kabar berita tersebut tanpa kita takwil-takwilkan. Ini salah satu bentuk apa? kita juga beriman kepada kabar berita yang dibawa ya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada apa? Syahadat ashadu anna Muhammadan Rasulullah itu juga bagian iman kita kepada Al-Qur'an. Wa ma'atakum atakum fakhudu Apa yang dibawa oleh Rasul, maka apa? Ambillah. Kabar berita dalam Al-Qur'an dalam hadis wajib kita apa? Terima apa adanya. Ya, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ingkari, Eh karena itu termasuk sekali lagi bagian iman kepada kitab Allah, termasuk bagian syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Entah masuk akal atau tidak, yang penting itu sahih dari Rasulullah SAW atau dalam ayat Al-Quran wajib kita imani ayat eh, tanpa kita takwil takwilkan. Kemudian poin yang keempat yaitu berpegang teguh dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Tentunya sebelum dihapus ya. Namun kita wajib yakini semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu sudah dihapus dengan hukum apa? Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan membawa kebenaran dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan dia juga sebagai muhaiminan alaih sebagai batu ujian atas semua kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil itu ditimbang dengan hukum Al-Quran. Artinya apa? Kalau sama dengan Al-Quran, kita boleh melaksanakannya. Artinya tidak lain tidak bukan bahwasanya kita hanya diperintahkan apa? Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ya sekali lagi, kalau umat tadi Bani Israel wajib mengimani melaksanakan hukum dalam Taurat dan Al-Injil. Eh, pada waktu itu, setelah diturunkannya Al-Quran, maka kewajiban mereka mengikuti Al-Quranul Karim. Sebagaimana dahulu ketika turunnya Nabi Isa, Musa, mereka wajib mengimani Nabi Isa, Nabi Musa. Namun ketika turunnya Nabi Muhammad SAW, kewajiban mereka mengimani, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadil umma, Yahudian atau Nasranian, summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa kuahi tangannya tidaklah seorang pun dari umat ini ya min hadil ummah Yahudian atau Nasranian. Ya, mungkin ada sebagian orang mengatakan, "Duh, Yahudi Nasrani kok jadi umat Nabi Muhammad?" Kita katakan, "Iya." Ya. Yaitu namanya ummatud dakwah Ya, kata para ulama, umat Nabi Muhammad itu ada dua kategori, dua golongan. Ummatu dakwah yaitu manusia-manusia yang kepada mereka lah Rasul diutus dan Nabi Muhammad diutus kepada semua semua manusia orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semuanya adalah umat Nabi Muhammad dalam artian jangan salah paham ya mereka adalah manusia-manusia yang diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan diwajibkan mengikuti Nabi Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Umatu ad-da'wah. Umat yang kepadanya lah Rasul diutus untuk mendakwahi mereka. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis ini, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani. Mereka dinamakan umatul dakwah. Adapun yang kedua, umatul ijabah yaitu kaum muslimin, mereka yang sudah masuk ke dalam ya, ajaran Nabi Muhammad kepada seruan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Mereka dinamakan apa? Ummatu al-ijabah, manusia-manusia yang telah mengijabahi, ya, memenuhi panggilan Rasul untuk masuk al-Islam. Rasul mengatakan, demi Allah yang jiwa kuai tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia pasti masuk ke dalam api api neraka. Eh, kita yakini orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha kalau tidak masuk Islam pasti masuk neraka. Ini hukum secara umum secara global kita yakini demikian. Innaladina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari alil kitab dan orang-orang musyikin mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, mereka lah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Ini harus kita yakini bahwasanya eh, para rasul itu diutus kepada kaumnya secara khusus eh, kecuali Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Dalam hadis Rasul mengatakan karena an-nabiyyu bu'itsa ila qaumi khasatan wa bu'itsu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Demikian pula Al-Quranul Karim. Eh bahwasanya Taurat dan Injil setelah turunnya Al-Quran maka apa? Semuanya dihapus, semuanya tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah apa? Al-Quranul Karim. Ini wallah alam kita mendengar ajaran apa? Kafatar katanya ajaran ini apa? Menggabungkan ah, Taurat, Injil, Al-Quran sebagainya ya naudzubillah min dalik ini adalah apa wala talbisul haqqo bil bil batil tentunya ini adalah ajaran yang yang kufur ya sekali lagi sudah tidak berlaku lagi Taurat wal Injil semua telah dihapus dengan Al-Qur'anul Karim eh sampai Rasul SAW ketika melihat Al Khalifah Rashid Umar bin Khattab eh memegang lembaran-lembaran Taurat Rasul murka marah kepada beliau seraya mengatakan laukana musahayan lama wasyau illa itibai Eh seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, tidak ada kewajiban bagi beliau bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Ya. Sekali lagi, setelah diutus Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, demikian pula tidak ada ajaran selain ajaran beliau yang hak selain itu adalah ajaran yang yang batil. Ya, maka kalau gafatar me, ya, kolaborisikan tadi Taurat Injil Al-Quran sebagainya ini adalah ajaran iblis ya ajarannya asyaitan. Nah, udah bilang mindalim. sekali lagi, yang hak, yang hak, yang wajib untuk dipegang erat, diamalkan hukum-hukumnya adalah Al-Qur'anul Karim. Eh sebagaimana Allah mengatakan tadi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, ya, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam artian membenarkan di sini memang Allah pernah apa, menurunkan kitab-kitab terdahulu, ada Taurat dan Injil. Namun Allah mengatakan wa muhaiminan alaih. Ya, Al-Qur'an sebagai batu ujian bagi semua kitab-kitab tersebut. Tidak ada lagi sekali lagi syariat selain syariat Al-Qur'anul Karim. Ya, selain itu adalah hal yang yang batil. famada badal haqqi illa ad-dhalal. Bismillah. Kewajiban kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablai jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Kata sebagian ulama tafsir, ayat bil Qur'an dengan Al-Qur'anul Karim, wa la tafarraqu dan jangan kalian apa? berpecah belah. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa berpegang teguh dengan petunjukku, dengan Al-Quran, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan takaffalallahu liman qara al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat dalam surat Thaha tadi mengatakan Allah menjamin orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan isi Al-Quran untuk dijaga dari kesesatan di dunia dan tidak akan mungkin orang itu sengsara di akhirat. Ini sekali lagi kata Abu Abbas, Allah mengatakan, "Famanittaba hudaya", barang siapa mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka tidak akan mungkin dia tersesat dan tidak akan mungkin dia apa? sengsara selama-lamanya. Akan tetapi masal muslimin rahimani warahmatullah tidak cukup hanya dengan apa? Al-Qur'an saja. Karena apa? Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan, et wa ma'atakum rasulu fakhudu. tuh. Ya. Apa yang diajar ke Rasul maka apa? Ambillah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ya masih me, ya merintahkan kita mengikuti sabda Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Kenapa tidak cukup hanya dengan Al-Quran? Karena Allah SAW menggandengkan Al-Quran dengan apa? As-Sunnah. Huwaladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatsalu alim ayatihi wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya di kalangan orang yang buta huruf membacakan. Rasul tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dari kesyirikan. Ya, kemudian Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Yaitu apa? As-Sunnah Al-Hadis. Ya, meskipun dahulu mereka dalam keadaan apa? Tersesat. Ya, demikian pula Allah mengatakan kepada istri Rasul SAW, Wadkurna fi buyutikunna Ya min ayatillah wal hikmah dan sebutkanlah atau bacakanlah ewatkunna eh, fi buyutikunna di rumah-rumah kalian apa yang dibacakan atas kalian dari Al-Qur'an dan apa? Al-Hikmah. Maka kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena apa? Allah menggandengkan keduanya dan Rasul SAW ya atau Al-Qur'an mengatakan tadi wa ma atakum rasuluh fakhudhu. Maka sungguh sesat kelompok yang mengatakan cukup bagi kami apa? Al-Qur'an tanpa apa? Al-hadis. Naudzubillah min dalik. Al-Qur'an sendiri mengatakan pegang erat ya ajarannya Rasul, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa harus dengan al-hadis, dengan as-sunnah? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa apa? Al-hadis. Eh, ya. Makanya kalau kita mau perinci masih kurang berapa? Tiga empat menit. Ya, secara global karena emang apa? Tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa al-hadis. Bagaimana kita salat? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya tata cara salat. Allah hanya mengatakan wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Tata caranya bagaimana? Dalam hadis Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Idza qumta ila salati fakabbir, summa qra' ma tayassara minal Qur'an." Ya, kemudian sumarka hatta tatma'ina raqian summa irfa hatta tak ta'tadila iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Rasul mengatakan apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirah. Yaitu takbiratul apa? Al-Ihram. Surat itu dimulai dengan takbiratul ihram, bukan dengan surat Al-Baqarah, ya. Namun dengan apa? Allahu Akbar. Eh, jangan baca yang lainnya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah baca Al-Fatihah, ya. Kemudian rukuklah sampai engkau apa? Tumani maknina kemudian angkatlah kepalamu sampai apa engkau tumaknina dalam i'tidalmu kemudian sujud. Ini semuanya dalam apa? Al hadis. Tidak akan mungkin orang itu bisa salat tanpa apa? Ya, penjelasan Rasul SAW dalam hadis beliau. Demikian pula al hadis di antara fungsinya ini sudah pernah kita sampaikan ya, secara global. Al hadis fungsinya itu menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti masalah rukun iman. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Ini untuk menguatkan yang kedua fungsi al-hadis untuk menjelaskan apa yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Itu dibagi menjadi empat. Yang pertama memperinci yang masih global. Seperti masalah ibadah sholat tadi. Puasa, zakat. Secara global ada dalam Al-Quran. Perinciannya dalam Al-Hadis. Kemudian kalau bisa dikatakan 2B. Ya, Al-Hadis fungsinya mengkhususkan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Allah mengatakan yusikum Allah fi auladikum lizakari lizakari hadil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian yusikum Allah fi auladikum kepada anak-anak kalian yaitu masalah hukum waris. Ini secara umum, secara global secara bah umum. Setiap anak berhak mendapat akan bah harta waris. Namun hari datang la yarisu muslimun kafiran. Orang muslim tidak boleh mewarisi apa bapaknya yang yang kafir wala kafir musliman Orang kafir juga tidak boleh mewarisi bapaknya yang apa? Muslim. Ayatnya masih umum. Dikhususkan dengan apa? Al-hadis. Demikian pula yang 2C. Bisa dikatakan 2C. Eh, Al-hadis fungsinya mengikat apa yang masih apa namanya takhidul mutlak mutlak di dalam Al-Quran. Contoh masalah wasari wasari kotu faktau adiyahuma. Perempuan dan laki yang mencuri potonglah tangannya. Namanya tangan dalam kamus itu dari ujung eh, jempol atau jari ini sampai apa? Pergelangan, eh, apa namanya pundak. Ini namanya tangan. Namun dalam eh, syariat Nabi Muhammad memotong tangan pencuri dari apa? Pergelangan. Eh, ya, tangan tadi secara eh, ya, mutlak. Namun datang hadis mengikat yang dipotong itu dari apa? Pergelangan itu pun yang apa? Yang kanan. Ini kemudian 2D. Hadis fungsinya untuk menjelaskan yang masih sama-sama di dalam Al-Quran. Eh, kemudian yang ketiga fungsi al-hadis itu untuk eh, mendatangkan hukum-hukum yang baru yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Qur'an. Contoh masalah apa? Eh, hukum memakan binatang yang bertaring. Ya, ini hukumnya apa haram karena Rasulullah SAW mengharamkan kuludinabin, ya, eh, mengharamkan setiap binatang yang apa ada ada taringnya. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian juga menjelaskan masalah hukum air laut apakah najis atau tidak. Rasul mengatakan helun maitatuhu tahurun ma'uhu. Bangkai binatang laut itu halal dan airnya itu suci. Ya, kemudian yang keempat fungsi al-hadis itu terhadap Al-Qur'an yaitu menasak hukum, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran Karim. Intinya sekali lagi, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, wajib pula berpegang teguh dengan apa? al-hadis. Dan yang terakhir, tidak akan mungkin kita bisa benar mengamalkan ya Al-Qur'an dan hadis tanpa pemahaman para apa? sahabat. Ini yang paling penting, paling penting. Karena apa? Banyak kelompok kaum muslimin mengatakan kami berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, namun mereka berpecah belah, berbeda-beda, bahkan dalam akidah. Apa sebabnya? salah memahami ayat Al-Quran, salah memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabiin dan tabiu at-tabiin. Ya, ulama yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan wahal kharajatil khawarid warafatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa farakatil ummah ala sintaini wa sabina firqa illa bi ta'wil fasid Tidaklah kelompok khawai kelompok teroris itu memberontak yang eh, menumpahkan darah. Tidaklah kelompok Syiar Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Tidaklah kelompok Mu'tazilah yang eh, liberal itu mereka menyimpang dan tidaklah umat Islam terpecah yaitu 22 golongan kecuali karena takwil fasid pemahaman yang keliru terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kelompok Syiah, Rafidah mereka berjalan dengan Al-Qur'an, kelompok eh, teroris, mereka juga berdalil dengan Al-Qur'an, juga dengan As-Sunnah. Nah, mengapa mereka tersesat? Karena sebabnya salah mentafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kalau kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, harus dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk apa? Kembali kepada pemahaman ajaran para sahabat. al awwaluna minal muhajin wal ansar walladina taba'um bi'ihsan ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Fa'in amanu bi amantum bifakadih tadau. Eh demikian pula Rasul mengatakan ketika umat terpecah belah, Rasul mengatakan yang selamat hanya satu, ma'an alihi wa ashabi. Jadi ini sekali lagi, eh, wajib untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat tabi'un dan tabi'u atabi'in. Wallahu ta'ala alam, aku lukali hada, wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.